Bismillah. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina. Wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Selasa 23 Maret 2021 ba'dal maghrib bertepatan dengan 11 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fikih dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkami Siyami Ramadan kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan fikih puasa Ramadan. Namun di sini sebelum kita mulai ada perkara yang baru yang kami jadikan sistem di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i dalam pembahasan dakwah. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa dakwah adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, Wal takum minkum ummatui yadu'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Wa ula'ika humul muflihun. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Wal takun minkum. I'rab dari wal takun, takun filun mudore yang majum dengan lam amr ilmu usul memberikan makna wajib. Sehingga artinya wal takum minkum harus diwajibkan dari kalian ada suatu kelompok yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kepungkaran dan di ujungnya diberikan faidah oleh Allah maka mereka orang-orang yang muflihun, orang-orang yang diberikan kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Dari ayat ini menjadi pendalilan bahwa berdakwah itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran adalah perkara yang wajib. Dan untuk permasalahan berdakwah rules, undang-undangnya, statementnya hanya dari Allah dan Rasulnya. Tidak dari aturan manusia, tidak dari persepsi sudut pandang, ini dakwah lebih baik begini, karena mengikuti keadaan, dan jangan terlalu keras dan bla bla bla, tidak. Tetapi kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya telah menjadikan rules untuk berdakwah itu diantaranya harus mempunyai ilmu. Orang yang mengajak kepada kebaikan, menjauhkan manusia dari keburukan, mengajak manusia kepada surga, menjauhkan manusia dari api neraka, harus di atas ilmu. Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh sebab itu di saat Allah menyerukan perintah kewajiban Berdakwah di dalam ayat yang lain digandengkan dengan ilmu sebagai syarat. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Yang maknanya ud'u ila sabili rabbika maka seruklah seruklah kepada jalan Allah Jalla wa ala ila sabili rabbika bil hikmah. Makna al hikmah ditafsirkan oleh para ulama al ilm sehingga di sini ud'u fi'lun amr memberikan makna perintah kita, kewajiban kita untuk berdakwah harus bil hikmah dengan ilmu. Dan dengan ilmu ini akhirnya bil mau'idhah al hasanah. Seseorang memberikan muhadarah, memberikan ceramah, memberikan khutbah Jumat dan yang lainnya, memberikan fatwa soal jawab dengan benar dan baik sesuai Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya sekedar dongeng-dongeng, kisah-kisah. Hari ini berita CNN demikian. Hari ini koran Tempo ataupun koran The Time yang internasional berbicara demikian. Kumpulkan khobar-khobar seperti khutbahnya orang-orang ikhwanil muslimin atau politik dunia sekarang semuanya tertuju kepada demikian dan demikian. Maka itu bukan dari al-mau'idhah al-hasanah. Al-mau'idhah al-hasanah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wajadilhum billati hiya ahsan dan jika kalian ditanya ataupun dijidal adu pendapat, maka berikanlah adu pendapat dengan ilmu, bukan dengan hanya sekedar marah dan mencerca dan mencela tidak. Maka inilah rules yang diberikan oleh Allah bagi yang mau berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan ilmu wal mau'idah hasanah, ceramah-ceramah yang berbobot dengan Al-Qur'an dan sunnah dan asar salaf dengan sanat-sanat yang sahih. Wajadilhum bilatihya asan ahsan dan jika diajak untuk beradu argumentasi, adu argumentasi dengan dalil dan ilmu. Tidak debat kusir yang tiada hentinya dan debat yang penuh dengan celaan dan makian, tidak. Ini yang diajarkan oleh Allah dalam berdakwah. Bahkan ini adalah jalan Nabi dan pengikutnya. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili adu ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani." Maka katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku dalam berdakwah. Adu yang menyeru kepada agama Islam untuk Allah dan Rasulnya ala basiroh di atas ilmu syar'i. Maka syaratnya harus di atas ilmu. Untuk siapa? Untukku dan untuk pengikutku. Sehingga barang siapa yang mengaku pengikut Nabi, khutbah-khutbahnya, ceramah-ceramahnya, tidak dipenuhi dengan dongeng-dongeng apalagi seperti maaf jamaah atau tablik yang tidak mempunyai ilmu merekrut manusia yang sekarang direkrut malam ini besok ikut hurud tiga hari hurud baca alif batas saja nggak bisa pokoknya apa saja akhirnya banyak mendongengkan kisah tentang keadaan dulu di saat dalam jahiliyah. Akhirnya kisah-kisah dari apa yang dia lakukan dibentangkan di depan manusia. Maka ini bukan dari ilmu. Maka yang diinginkan dakwah yang mengikuti rules dari Allah Jalla wa'ala di atas ilmu. Bukan di atas dongeng-dongeng, kisah-kisah, berita CNN, berita The Time, berita politik hari ini dan sebagainya, tidak. Al-Quran dan Sunnah. Maka atas keadaan yang kami sebutkan, kita diperintah untuk dakwah dan juga dakwah berasaskan dengan ilmu. Maka mulai dari malam ini kami menganjurkan kepada santri-santri dan para pengurus yang mampu untuk melatih dirinya memberikan khutbah dan mau ilah al-hasanah meskipun hanya 10 menit kurang dari itu atau lebih sedikit yang jelas kita melatih diri diri kita untuk terbiasa menyampaikan ilmu Al-Qur'an dan sunnah namun yang diinginkan diharapkan oleh kami di sini tidaklah ceramah itu dengan diisi al-mau'idah al-hasanah dari Al-Qur'an dengan tafsir yang sahih dengan hadis-hadis yang sahih. Kita melatih antum di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i seperti kita memberikan khutbah, ceramah, soal jawab, semuanya berlandaskan hadis-hadis, apalagi di tahrid hadisnya sahih, siapa sahabatnya, siapa perawinya, kalau doif siapa di sanatnya, dan di tahrid. Hadis ini sahih atau doif, maka itu lebih baik. Namun jika tidak mampu, tidak apa-apa yang jelas, di sini kami tidak menginginkan latihan ceramah ini mengambil sumber dari berita-berita ataupun kisah ataupun yang lainnya. Kita hanya menerima Al-Quran dan Sunnah. Maka mulai dari petang ini dipersilahkan kepada Ahuna Al-Harith untuk memberikan ceramah 10 menit kurang juga tidak apa-apa. Dan kita sambung pelajaran Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan setelah khutbah. Dan insya Allah di hari yang berikutnya kepada yang hadir. Insya Allah Abu Umair besok. Dan pengurus pun misalnya Abu Nasr siap kapan Pak Juwono <laughs> bisa ceramah dipersilahkan nanti kapan setelah mereka semua siap hanya 10 menit dan sebagainya. Maka untuk mempersingkat waktu dipersilahkan pada Ahuna. Ahuna ini adalah murid yang belajar dulu dengan Buya al Kabir. Dari dakwah halusunah di Pekanbaru. Dan di sini dia menimba ilmu untuk sama-sama menuntut ilmu. Mengganti situasi ataupun suasana yang baru dari pengajar-pengajar yang baru maka dipersilahkan kepada akhuna barakallahu fikum.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 akan terjadi demikian dan demikian. Akan tetapi katakanlah pada wa ma Allah telah menetapkan ini pada diriku dan dia melakukan apa yang dia kehendaki. Sungguhnya kata-kata andai itu membuka pintu awalan syaitan. Dan wajah pendalilannya adalah kata-kata fala takul lawan anni fa'altu kata wa kata. Fala taqul takul, fi'al mudah majzum bila an-nahi yang an-nahi fi'il mansul tahrim yang mana larangan fi'il mansul memberikan faedah at-tahrim dan dan Allah taala memerintahkan kita untuk menjauhi setiap larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan Allah dalam firman-Nya wa ma rasul maka setiap apa-apa yang telah datang dari Rasul kalian, maka wajib kalian mengambilnya. Dan setiap apa-apa yang dilarang kalian darinya, maka hendaknya kalian menjauhinya. Maka di sini adalah wajitan ibu, maka wajib untuk menjauhinya. Sebagaimana di sini adalah ibu yang amar yufidul wujud. Sebagaimana Allah Taala berfirman فليحذر الذين يخالفون عن amrih an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya an tusibahum fitnah ditimpakan kepada mereka suatu fitnah atau cobaan atau yusibahum adzabun alim atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Dan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah tersebut juga memberikan solusi bagi orang yang ditimpa musibah, hendaknya mengatakan, Qadarullah wa masya'afa'al. Allah telah menetapkan ini, maka dia melakukan setiap apa yang dia kehendaki. Billahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jazakallahu khair li akhina barakallahu fikum sekarang dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi matan yang telah kita lewati dari kitab Al-Akhbar As-Sahihah ke Ahkam siyami Ramadan. Tafadhalu hafizakumullah. Al-Masdar Al-Masdar Al-Wali Al-Maidi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخل الفرائض في اهلها ادخل الفرائض في اهلها ادخل الفرائض في اهلها متفق عليه بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عطاء عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنه اقرا وعلى الذين يطيقونه فدية وعلى الذين يطيقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين قال المؤلف قال المؤلف حفظه الله تعالى عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ على الذي يطوقون وعلى الذين يطوقون ولا يتوقون فدية طعام مسكين إلا قد رحمه الله تعالى عن عطاء قال سمع ابن عمر يقرأ وعلى الذين يطلقونه فدية يطوقونه فلا فلا فدية طعام مسكين إذا قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عطاء قال سمعت سمعت سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيق يطوقون فلا يطيقون فدية طعام مسكين قال المؤلف رحمه الله تعالى أن تقسمها ابن عباس يقرأ وعلى الذين وعلى الذين يطوقونه فلا فلا يطيقونه فدية طعام مسكين Asal liman asal. dimatikan. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan berkata penulis di dalam kitabnya kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan fikih puasa Ramadan. Al-qismu tani alaihim al-kafarah faqat. Bagian yang kedua bagi mereka membayar kafarah saja. Apa maknanya bagian yang kedua? Bagi bapak-bapak yang baru ikut di kajian petang saja, maka telah kita lewati pelajaran ini dari siang tadi. Bahwa makna pembahasan kita adalah bab yang ke-13 Bab dari ahlul a'zar. Orang-orang yang diberikan oleh Allah udur untuk makan dan minum di siang Ramadan. Diberikan udur maknanya rukhsah namun konsekuensi untuk membayarnya dengan kodok saja. Itu bagian yang pertama. Maka ada berapa jenis manusia? Hmm? Empat. Pertama, Langsung al-haid ya Allah. Kedua, nifas. Ketiga, musafir. Keempat, orang yang sakit tetapi apa? Yurja buruhu. Sakit yang dia itu bisa sembuh. Seperti di awal Ramadan sakit tujuh hari. Di hari ke-8 sembuh. Terus sampai akhir. Maka dia akan mengkodok puasa yang dia makan dan minum karena sakit itu sepekan. Di hari yang lain. Setelah Selesai dari Ramadan, masuk dari Syawal ke Sya'ban yang akan datang. Maka ini pembahasan di pelajaran yang lalu. Dari empat jenis ahlul a'dar dan hukumnya mereka hanya membayar kodok saja. Dan yang kedua di sini al-qismu dari ahlul a'dar yang lain yang dipersilahkan untuk berbuka di siang Ramadan namun konsekuensinya lain lagi. Bukan dia itu untuk mengkodok. Tetapi apa? Alaihim kafaroh al-kafaroh fakot. Maknanya bagi mereka hanya membayar makanan kepada satu orang fakir saja. Tidak usah mengkodok, tidak. Maka siapa mereka itu? Pembahasan kita bagi kelompok ini pertama mereka orang-orang yang jompo. Orang-orang yang sudah tua, jompo, tidak kuat badannya untuk berpuasa. Menahan lapar 6 jam saja badannya sudah gemetar. Karena sudah tua jompo. Maka bagaimana di sini? Apakah masuk kepadanya bulan Ramadan? 30 hari dia tidak akan mampu untuk berpuasa. Lalu dibayar kapan dikodok? Gimana mau kodok? Masuk bulan Syawal tetap keadaannya seperti itu sampai dia mungkin badannya terus melemah sampai meninggal. Sehingga di sini tidak ada waktu bagi dia untuk mengkodok. Berbeda dengan empat di masalah yang pertama yang wajib membayar kodok seperti musafir. Badan dia sehat, namun dia safar, maka dia berbuka di hari itu di siang Ramadan, maka dibayar di hari yang lain karena badannya sehat ataupun orang yang sakit dan kembali dari sakitnya. Bisa membayar kodok. Ataupun perempuan yang haid dan nifas. Para perawan yang masih haid. Ataupun para ibu-ibu yang nifas melahirkan. Maka badannya sehat. Bisa mengkodok. Adapun perempuan atau laki-laki. Kakek-kakek dan nenek-nenek yang jompo. Maka dia sangat lemah dan rentan. Tidak bisa bergerak susah. Apalagi menahan lapar dan haus. Maka tidak mampu. Kapan dia untuk mengkodok pun tidak bisa. Sehingga bagi keduanya untuk membayar fidyah saja. Maka ini jenis yang pertama. Dan jenis yang kedua, mereka orang-orang yang sakit seperti jenis yang pertama tadi yang mengkodok namun bedanya kalau yang mengkodo sakit yurjabur uhu. Dia itu kembali sembuh. Sehingga bisa badannya untuk mengkodo di hari yang lain. Namun kasus di sini marid al-muzmin. Penyakit yang kronis menahun. Seperti orang yang sakit dalam keadaan setengah pingsan ataupun mempunyai penyakit gastritis. Jika perutnya kosong 4 jam maka asam lambung akan terus naik. Maka orang ini diusahakan untuk berpuasa tidak mampu. Setiap perutnya kosong 4 jam maka akan naik gastritis sehingga pusing, muntah-muntah, mual dan lain sebagainya. Dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu jika seseorang yang sakit itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama apa? Sakit yang tidak mempengaruhi puasanya. Seperti kita telah sebutkan di saat kalian misalnya terkena paku dari ujung jempolnya berdarah sedikit. Waduh Ustaz, saya nggak akan puasa. Kenapa? Saya sakit. <laughs> sakit saya terkena paku. Ah, batal puasanya ya, nggak apa-apa. Nah, ini di sini tidak boleh. Begitupun ada yang berwudu kemudian kepalanya terbentur kepada kayu. Benjol. Aduh Ustaz sakit. Kan Allah berfirman, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukhor." Ah, ini benjol sakit. Maka <laughs> di sini tidak tidak mengganggu puasanya. Maka tidak boleh berbuka. Dan yang kedua, tidak masuk udur di sini. Dan yang kedua, dia merasakan sakit. Yang jika sakitnya itu dia biarkan, akan mengganggunya di masa yang akan datang. Nanti di sore hari dia akan merasakan lebih parah lagi. Maka di sini masuklah rukhsah. pamangkana minkum maridon au ala safarin faidatun min ayamin ukhar. Misalnya orang yang terkena epilepsi, dia tidak minum obat, harusnya minum obat dan setiap hari dia minum obat pagi. Maka mulailah dia merasakan pandangan itu kabur. Seperti itu keadaan orang yang epilepsi. Di saat hilang akalnya, maka gelap. Kabur pandangannya dan akan kejang-kejang dan mengeluarkan ludah. Maka dia tahu akan terjadi seperti itu. Maka setelah lima jam karena tidak meminum obat, bisa jadi dia akan sakit, maka ya sudah dia lebih baik mengambil ruksoh berbuka. Dan yang ketiga, yang mana dia mengetahui dirinya akan celaka jika tidak meminum obat ataupun jika tidak makan ataupun dalam keadaan dia letih dan lemah. Jika puasa satu jam dua jam tidak makan dan minum dia akan mencelakakan dirinya. Maka ini bahkan hukumnya puasa itu haram baginya. Kenapa? Karena Allah berfirman wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maka janganlah engkau lemparkan diri kalian kepada kecelakaan. Wala taqtulu angfusakum. dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Maka di dalam dua ayat ini menjadi pendalilan larangan kita untuk mencelakakan diri kepada kita. Sudah diberi rukhsah agar makan bagi orang yang sakit malah ditahan. Padahal dia tahu efeknya jika terlambat makan dua jam, tiga jam, empat jam akan buruk untuk dirinya dan mencelakakan, maka dia menahan untuk katanya ibadah puasa. Maka ibadah seperti ini tidak diinginkan oleh Allah. Untuk apa Allah memberikan rukhsah? Memberikan kepada mereka kesempatan untuk berbuka. Maka jika orang yang sakit jenis layur jabur uhu tidak kembali kepada kesembuhannya, dia sakit dari mulai Sya'ban. Sakit kena stroke ataupun bahasa Arabnya jaltoh atau bahasa Inggrisnya clot, pecahnya pembuluh darah di otak. Maka dia dalam keadaan stroke ataupun clot, maka dia lumpuh. Dan di sini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun akalnya ada dan sebagainya, dia butuh kepada pengobatan dan sebagainya, terus menerus dia dalam keadaan lumpuh seperti itu dan dalam keadaan sakit tidak bisa untuk berpuasa Ramadan masuk Ramadan sepenuh sebulan penuh. Setelah itu Syawal, dul hijjah terus masuk kepada rojab, saban, Ramadan yang kedua dalam keadaan stroke juga masih. Maka seperti ini dia tidak bertemu kapan untuk membayar kodok. Karena membayar kodok itu di hari selain Ramadan. Seperti Allah berfirman, Fa'iddatun min ayamin ukhor. Bayarlah kodok itu di hari selain dari Ramadan. Mulai dari syawal sampai syakban yang seterusnya. Dia tidak mendapati karena sakit yang tidak datang sembuhnya. Terus dalam keadaan sakit. Kapan mau bayar? Untuk kodok puasa. Maka di sini dimasukkan kepada fidyah. Maka di kelompok ini adalah mereka orang-orang yang membayar fidyah saja. Adalah dua jenis. Kakek-kakek, nenek-nenek yang jompo dan laki-laki ataupun perempuan yang dia dalam keadaan sakit layur jabur uhu. Sakit yang terus menerus sakit menahun. Tidak sembuh. Dan yang jadi persepsi di sini, sakit menahun jangan dipikirkan harus koma. Tidak. Dia biasa seperti orang yang kena stroke, biasa namun dia terus harus minum obat. Orang yang stroke karena misalnya darah tinggi, kalau tidak minum obat, terutama beta blocker, maka tekanan jantungnya akan keras. Sehingga akan naik kepada 180 per misalnya 150. Ada yang tahu berapa tekanan darah yang normal, Pak Jono? Berapa? 120 ke ke 80. Ya. 120 ke 80. Apa namanya? Sistol dan distol. Distolnya yang 80, sistolnya yang 120. Jika orang terkena darah tinggi, high pressure, maka sistolnya dia 180, bahkan 200. Dan distolnya yang harusnya 80 jadi 100, 110. Apa maknanya, maknanya sistol dan distol? Di saat jantung mengembang, dia memancarkan darah. Dan kemudian setelah itu jantung menarik. Maka jadinya deg, deg, deg, deg. Itu sistol, distol. 120, 80. 120, 80. Jadi pendidikan <laughs> kedokteran sekarang. Alhamdulillah semuanya ilmu. Maka kembali kepada masalah. Dia kalau puasa orang yang stroke ini, maka darah tingginya akan naik dalam waktu 4 jam 5 jam tidak minum beta blocker dan penurun darah yang lain, tekanan darah yang lain. Maka bahaya. Bisa jadi stroke susulan. Maka kata dokter tidak boleh puasa. Kenapa harus minum obat? Maka terus kesehariannya dia tidak puasa, masuk Ramadan penuh tidak puasa, masuk Syawal Dzulqa'dah tidak mampu. Kalau ditinggalkan dan dicoba, Ditinggalkan ternyata setelah lima jam menjelang duhur, dia sudah merasakan sakit kepala karena detakan jantung, sistol dan distolnya tinggi. Maka di sini disyariatkan untuk membayar fidyah saja. Ini contoh. Maka kembali kepada dalil. Mana dalil? Pendalilannya seperti disebutkan di dalam matan. Yang pertama dari asar yang menjelaskan tentang permasalahan ini dari salaf kita. An Atta Sami'a Ibnu Abbas. Berkata Atta mendengar dari Ibnu Abbas siapa Atta? Man Atta? Atta Ibnu Abi Rabah. Yaqra'u wa 'ala alladziina yutawwaqunahu fala yutiqunahu. Fidyatun ta'amu miskin. Kalau Ibnu Abbas laisat bimansukhah. Huwa syaikhul kabir wal mar'ah al kabirah. La yastati'an an yasuma fayut iman makan kul yaum miskin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Asar ini sahih. Maka berkata Ibnu Abbas di saat membaca ayat fidyatun ta'amun miskin. Maka bagi mereka hanya membayar fidyah. Ayat ini mansuh. Asalnya namun mansuh untuk siapa? Orang-orang yang sehat dan orang-orang yang tidak safar. Mana pemansuhnya? Ayat di surat Al-Baqarah. Apa? Allah berfirman, "Faman syahida syahro fal yasumhu. Barang siapa yang kalian mendapati bulan Ramadan masuk kepada kalian dan kalian dalam keadaan sehat dan kalian dalam keadaan tidak safar, faman syahida minkum Siapa yang mendapati Ramadan masuk kepadanya dalam keadaan sehat dan tidak safar, fal yasumhu. Wajib baginya untuk berpuasa karena i'rab yasum majzum dengan lam amr. Fal yasumhu. Ilmu usul memberikan makna wajib, wajib berpuasa. Adapun ayat tadi fidyatun ta'amun miskin itu mansukhoh karena dulu di awal melaksanakan ibadah puasa hukumnya itu dipilih. Boleh berpuasa, boleh membayar fidyah to'amun miskin. Setiap hari membayar satu orang fakir, tidak berpuasa. Itu boleh. Dan berpuasa itu lebih baik. Khairun lah. Namun kemudian datang ayat faman syahida minkum musyahra Jika kalian masuk bulan Ramadan dan kalian tidak sabar dan dalam keadaan sehat, wajib bagi kalian untuk berpuasa dan berlangsung sampai sekarang. Maka di sini Imam Ibnu Abbas di saat mengatakan laisat bimansukhoh, maknanya ayat fidyah ini tidak mansuh secara keseluruhan. Hanya mansuh jika orang ini mampu dalam keadaan sehat walafiah dan tidak safar, ayat ini mansuh. Tidak boleh membayar fidyah. Tidak diamalkan lagi. Namun ayat ini masih dipakai oleh sebagian orang. Itu maknanya. Sehingga dari sini ada faidah di dalam permasalahan anasih wal mansuh ilmu nasih wal mansuh bahwa bisa jadi hukum nasih wal mansuh dimansuhkan kepada sebagian orang dan tidak dimansuhkan kepada sebagian yang lain. Di sini dimansuhkan kepada siapa yang sehat wal afiat, tidak safar mansuh. Jangan pakai ayat tadi, fidyatun amun miskin tidak boleh. Untuk memilih membayar fidyah daripada puasa Ramadan tidak boleh. Sekarang tidak ada lagi. Namun mansuhnya di sini tidak secara global tidak secara general menyeluruh tetapi di sini dikhususkan untuk orang yang sehat dan tidak safar. Tidak boleh. Lalu kata Ibnu Abbas, siapa yang masih memakai ayat ini hanya membayar fidyah dan tidak membayar kodok dan tidak mampu, mampu untuk membayar kodok, kata Ibnu Abbas, huwa asyaikhul kabir wal mar'ah al kabiroh. Maka masih dipakai ayat ini untuk para jompo nenek-nenek, kakek-kakek yang keduanya tidak mampu untuk berpuasa dan tidak mampu untuk mengkodok di hari yang akan datang, lemah. Maka apa hukumnya? Fayut iman makan kuli yaumin miskinan. Maka jika kita mempunyai bapak-bapak yang sudah jompo, tanggung jawab kita. Jika mereka sudah lemas, jangan dipaksa untuk puasa. Allah lebih mencintai diri ibu kita daripada kita. Kita ibadah untuk Allah, ibu kita ibadah untuk Allah. Allah sendiri lebih mencintai kepada ibu kita, kita malah memaksanya. Bu, besok puasa ya. Ibu muslimah bukan? Aku nih capek, wong tua, Dan sebagainya, anaknya malah memaksa. Padahal Allah saja sudah memberikan rukhsah. Maka untuk ibu-ibu kita yang sudah tua, kita tanya, mampu tidak sebulan penuh Dikatakan aku masih mampu, Alhamdulillah. Kalau sudah lemah dan lemas malah sakit, ya sudah jangan dipaksakan. Lalu apa tanggung jawab kita? Kita membayarkan fidyah untuk orang tua kita. Jika orang tua kita tidak mampu dan ikut dengan kita, ya sudah. Jika orang tua kita mampu dan kita malah ikut di rumahnya, ya sudah. Uang dari orang tua dibayarkan fidyah. Tidak ada waktu kodok bagi mereka. Maka ini asar yang sahih Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas dari apa? derajatnya sahih disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian penulis memasukkan juga asar yang kedua masih dari Ibnu Abbas di dalam matan wa'in an Ibnu Abbas qara'a wa 'ala ladina yatuqunahu thumma yaqulu huwa syaikhul kabir alladhi la yastati'u asyam fayuftiru wa yut'imu an kulli yawmin miskinan nisfasa min hantah di dalam hadis ini faedahnya ada takaran. Dikatakan oleh Ibnu Abbas wa ladina yutikunahu di sini masih berlaku untuk khusus orang jompo laki-laki dan perempuan yang tidak mampu untuk membayar puasa untuk kodok, maka untuk berbuka saja. Namun, karena tidak mampu mengkodok, maka setiap hari membayar fidyah. Bagaimana timbangannya? Nisfu so' min hantoh. Baik berupa makanan ataupun olahan yang belum dimakan. Seperti kita memberikan beras saja, apalagi beras solok, misalnya 15 ribu, kasihkan satu, satu kilo kepada yang fakir. Atau mau nasi bungkus ampera yang mana sudah masuk kepadanya siap untuk dimakan, siap saji, itu pun tidak apa-apa. Maka di dalam asar ini bagaimana Ibnu Abbas memberikan fatwa yang paling sedikitnya adalah nisfu sok. Maka inilah dari pembahasan yang pertama tentang permasalahan orang yang kabir fisin. Maka dalil pendalilannya dari sunnah seperti hadis yang kita sebutkan dari jalan Ibnu Abbas di Sahih Al Bukhari dan jalan yang kedua dikeluarkan oleh Abdul Razak dan Adarukutni dan Al Bayhaqi di Mujamil di Sunanil Kubro dari jalan Sufyan Atsauri an Mansur an Mujahid an Ibni Abbas. Maka sanad yang kedua pun sahih. Kalau tadi yang pertama di Sahih Al-Bukhari dan sanad yang kedua menceritakan bagaimana fidyah itu setengah sok maka sanadnya sahih dari Sufyan Atsauri dari Mansur man Mansur Ibnul Mu'tamir an Mujahid man Mujahid Mujahid Ibnu Jabr dari mana dia? Al-Barbari. Jadi Mujahid the Barbarian. Bukan hanya Fanan the Barbarian, Mujahid pun dari Barbar. An Ibn Abbas, maka sanad ini semua rijalnya tikot dan disaihkan oleh Hadarukutni di dalam sunannya. Kemudian di sana ada yang kedua. Dan telah kami sebutkan tadi, kedua itu adalah orang yang sakit al-marid wal-maridoh aladan layur jabur uhuma Yang sakit menahun, tidak bisa sehat kembali. Maka di sini hukumnya bagaimana? Sama, membayar fidyah. Mana pendalilannya disebutkan oleh penulis pendalilannya di maten dari Ibnu Abbas fi qaulihi jalla wa ala wa ala ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin yutiqunahu yukallifunahu fidyatun ta'amun miskin wahidin. Faman tatawwa'a khairan ta'amu miskin akhar. Laisat bimansuhoh. Bahwa ayat ini tidak dihapuskan semuanya. Fahuwa khairun lahu wa antasumu khairun lakum. La yurakhas fi hada illa lilladhi la yutiku siyam au marid la yusfa. Ini dia nasnya. Maka ayat ini selain tadi dipakai untuk kedua orang tua yang jompo dan juga dipakai untuk orang-orang yang sakit dan tidak sembuh lagi. Maka dia terus sakit masuk ke tahun berikutnya sakit. Ramadan yang baru sakit. Tidak ada waktu untuk membayar karena memang sakit. Maka bagaimana kata Ibnu Abbas beristilah dengan ayat ini walaladina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin agar membayar setiap hari satu orang untuk diberikan makanan. Maka asar ini barokallahu fikum asar yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan atau bari di dalam tafsirnya dan ada rukutni. Semuanya dari jalan Amr ibn Dinar an Atta an ibn Abbas. Maka sanad ini semua rijalnya sikot dan disahihkan oleh Ad-Darukutni juga. Adapun ucapan la yutiqu asyam di la yaqdiru syam maka telah ditafsirkan di, di riwayat Al-Bukhari yang terdahulu bahwa dia adalah Syekhul Kabir di la yastati asyam. Dia adalah orang tua jompo yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka asar-asar yang sahih ini dari Ibnu Abbas memberikan faedah kepada kita tentang dua tipe manusia yang dibolehkan oleh Allah untuk berbuka di siang Ramadan namun tidak usah mengkodok. Pertama apa? Yang pertama siapa? Orang-orang yang sakit tapi la yurja buruhu, tidak kembali kesehatannya. Terus menahun sampai dia meninggal. Yang kedua apa? Siapa? Orang kakek-kakek, nenek-nenek yang jompo. Maka di sini keduanya hanya membayar itam. Ini pendalilan dari sunnah. Adapun pendalilan dari ijma maka telah dinukilkan ijma oleh Ibnu Mundir, ijma dari para ulama bahwa orang-orang yang sudah tua jompo dan juga yang sakit tidak kembali kesembuhannya, maka keduanya untuk diberikan itam. Jika dia mempunyai harta, maka dari hartanya. Jika dia tidak mempunyai harta dan ikut dengan anak-anaknya, maka anak-anaknya dalam sebulan itu bergiliran ataupun sepakat di antara mereka untuk membayar fidyah. Kalau misalnya dihitung satu hari yang mudah saja berapa? 15 ribu ya. 15 kali 30 hari. Berarti berapa? 450 ribu. Dia punya anak tiga yang sudah kerja. Ayo, kita patungan untuk ibu kita. Allah memberikan baginya makan dan minum rukshoh, tapi nggak bisa dikotok. Kita yang bayar fidyah. Ya sudah dikumpul, dibagi tiga menjadi 450 ribu. Dikumpul uang, maka ada yang bertanggung jawab setiap hari membayar kotoknya ataupun afwan membayar fidyahnya. Adapun permasalahan berapa mikdar untuk membayar akan kita bahas di soal jawab ataupun pelajaran yang lain karena waktu sudah tidak memungkinkan. Maka kita cukupkan kajian kita di sini wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.